أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أعلم أن وقتكم ثمين وغالي والوقت في حقيقة الأمر أنه يمثل لنا شيئا عظيما وهو حياتنا فالوقت في الحقيقة أيها الإخوة هو حياتك أيها الإنسان إذا ذهب بعض من الوقت فقد ذهبت ذهب بعض من حياتك فالوقت أغلى من المال وأغلى من الذهب وأغلى من الفضة لأن الأموال أيها الإخوة تستطيع أن تأتي بها فإذا ذهب المال ممكن تستطيع أن ترجع به وترد المال لكن وقتك إذا ذهب لن تستطيع أن ترجع هذا الوقت أبدا هو حياتك ومن هنا ينبغي أن نشغل هذا الوقت أيها الإخوة فيما يرضي الله عز وجل عنا ومن هذا المنطلق أريد أن أتحدث معكم عن أمر مهم ومطلب عظيم هذا الأمر وهذا المطلب كل الناس يسعى في تحصيله ويريد هذا الأمر مسلم وكافر الكل يبحث عن هذا الأمر هذا الأمر اختلف الناس في كيفية الطلب فالبعض منهم يطلبه بطرق شتى هذا الأمر العظيم الذي سوف نتحدث عنه وهو أنت وأنا وجميعنا يسعى له السعادة السعادة كل الناس يبحث عن السعادة مسلم كافر يبحث عن السعادة ما جئتم إلى هنا إلا وأنتم تبحثون عن السعادة أعني في أعمالكم وفي مقر أشغالكم ما أتيتم إلا وأنتم تبحثون عن السعادة فما هي السعادة وكيف نطلب السعادة وما هي الوسائل التي تجلب لنا السعادة نعم بسم الله الرحمن الرحيم setelah Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah mengucapkan pembukaannya kemudian setelah itu beliau mengatakan wahai segenap saudara-saudaraku sekalian aku mengucapkan kepada kalian ucapan selamat yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudara sekalian, sesungguhnya waktu kalian adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan pada hakikatnya ini adalah sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia. Waktu yang mahal ini adalah kehidupan kita dan secara hakikatnya memang demikian. Apabila telah hilang sebahagian waktu, maka berarti telah hilang sebahagian dari kehidupanmu. Waktu itu bahkan lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak sekalipun. Karena harta benda seperti yang telah disebutkan, apabila telah hilang, maka engkau akan mampu untuk menggantinya dengan yang lain. Tetapi waktu apabila telah hilang, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menggantinya. Maka dari sini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang setiap kita pastilah menginginkannya. Setiap kita, setiap manusia pastilah ingin memperolehnya apakah dia seorang muslim ataupun dia seorang yang kafir masing-masing manusia berupaya untuk mendapatkannya bahkan sebahagian manusia ingin memperolehnya dengan segala cara apakah saya atau kalian dan bahkan seluruh manusia berupaya untuk memperolehnya yaitu apa yang disebut dengan kebahagiaan hidup setiap manusia baik muslim maupun kafir pastilah menginginkan kebahagiaan hidup. Tidaklah kalian datang ke tempat ini melainkan kalian datang menginginkan kebahagiaan itu. Maksudku bahwa kalian bekerja di tempat ini pastilah kalian menginginkan untuk memperoleh kebahagiaan. Maka bagaimanakah kebahagiaan itu? dan lantas apa pula caranya untuk mendapatkannya dan apa pula sarana-sarana yang akan menyampaikan kepadanya ayyuhal ikhwah astabihukum wa atlum minkum as-sabr li ba'd al-waqt falarubama أختصر عليك زمنا طويلا كثيرا وأنت بحاجة ربما يقضي البعض منا الزمن الطويل من أجل أن يبحث عن السعادة ولربما أدلك على ما يجلب لك هذا الأمر في هذه الأوقات اليسيرة وأختصر عليك طريقا طويلا الناس اختلفوا في جلب السعادة فمن الناس من يعتقد أن السعادة في جلب الأموال وكثرة الأموال فيكدح ويشتغل ليل نهار في سبيل أن يتحصل على المال الذي يجلب له السعادة فإذا نظرنا إلى حال هؤلاء وقد جمعوا الأموال هل وجدتم السعادة هل حصلتم على السعادة فلا نجد الجواب من كثير منهم إلا أنهم يقولون لم نجد السعادة ثم ننظر إلى البعض الآخر يبحث عن السعادة في الشهوات البعض يشرب الخمر إذا سألته لماذا تشرب الخمر يبحث عن السعادة فإذا شرب الخمر ثم سألناه هل وجدت السعادة فإذا الجواب لا نأتي إلى آخرين يبحثون عن السعادة في الزنا والعياذ بالله يتعب بتكوين العلاقات المحرمة والجري خلف النساء ثم إذا أخذ ما, ما يريد ووقع في الزنا ثم نسأله هل وجدت السعادة فإذا بيقول لا ما وجدت السعادة إذا أين السعادة وكيف نجلب السعادة هذا هو المطلب الذي يطلبه المسلم والكافر نعم Kemudian beliau mengatakan, "Wahai saudara-saudara sekalian, aku meminta kepada kalian sedikit kesabaran, mengambil waktu kalian dan aku akan ringkas masa yang panjang di dalam pencarian terhadap kebahagiaan dalam waktu yang ringkas. Meskipun kalian sangat membutuhkan waktu itu. Tetapi semoga waktu yang panjang bisa aku ringkas dalam waktu yang singkat di dalam membahas tentang perkara kebahagiaan. Manusia berbeda-beda di dalam meraih atau keinginan menggapai kebahagiaan. Di antara manusia ada yang meyakini bahwa dia akan memperoleh kebahagiaan itu karena banyaknya harta benda. Dia mencari kebahagiaan itu siang dan malam dengan memper, dengan mengumpulkan harta benda. Namun apabila kita lihat kepada kondisi mereka, tatkala mereka telah mengumpulkan harta benda itu, lantas ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau telah mendapatkan kebahagiaan maka kebanyakan dari mereka akan menjawab, ternyata kami tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Sebahagian yang lain berupaya untuk mencari kebahagiaan di dalam menggapai, menunaikan perkara-perkara syahwat. Sebahagian mencoba untuk menggapainya dengan meminum minuman keras. Tetapi setelah dia meminumnya, lantas engkau bertanya kepadanya, apakah engkau telah mendapatkan kebahagiaan itu? Maka dia akan menjawab bahwa dia tidak mendapatkannya. Demikian pula sebahagian yang lain mencari kebahagiaannya di dalam melakukan perbuatan zina wal Dia berupaya dengan susah payah untuk membuat hubungan-hubungan yang diharamkan menjalin koneksi-koneksi dengan para wanita yang tidak benar lantas dia berbuat zina kalau dia ditanya apakah engkau telah mendapatkan kebahagiaan dengan engkau melakukan perbuatan zina ternyata jawabannya tidak lantas bagaima lantas bagaimanakah kita akan memperoleh kebahagiaan inilah perkara yang diinginkan tentunya oleh setiap muslim maupun seorang yang kafir. الطريق إلى السعادة هو بين أيدينا هو عندنا هو معنا نستطيع أن نصل إليه بسهولة وبدون تعب وبدون دفع أموال وضياع أوقات ما أسهل الوصول إلى السعادة لكن كثير من الناس قد غفل عن هذا الأمر ولم يوفق لرؤيته والموفق من وفقه الله هل تريد تعرف هذا الطريق هو في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة هي السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله فإن الله عز وجل قد توعده ووعده بأن يحييه الحياة الطيبة الإيمان بالله الإيمان بالله من, أم من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم عمل صالحا فإن الله عز وجل يحييه الحياة السعيدة التي ما استطاع أهل الأموال أن يجلبوها ولا أهل الشهوات أن يأتوا بها إيمان بالله نعم الإيمان بالله راحة وطمأنينة إذا ارتاحت نفسك واطمأنت ولو ما لم تجد من المال إلا اليسير فإنك تعيش عيشة الملوك إبراهيم بن أدهم يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف ما أكثر الأموال عند الملوك وأبناء الملوك يقول لو علموا ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف هكذا يكون الإيمان إذا وقر في القلب انشرح الصدر واطمأنت النفس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما أجمل الإيمان لما يدخل في القلب ويطمئن الإنسان ويرتاح يا إخوان لو نظرنا إلى كثير من هؤلاء الذين ينتحرون وانتحروا ما السبب في, في الانتحار ضاقت أنفسهم لم يجدوا السعادة لأنهم طلبوا السعادة من الطريق الذي لا يوصل إلى السعادة نعم Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan sesungguhnya jalan kepada kebahagiaan itu berada di hadapan kita. Dia ada bersama kita. Bahkan kita bisa memperolehnya dengan mudah tanpa harus susah payah dan letih, tanpa harus mengeluarkan harta benda dan meluangkan waktu yang banyak. Sebenarnya kebahagiaan itu cukuplah mudah. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak bisa memperolehnya dan tidak memperhatikannya. Orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang diluruskan jalannya oleh Allah. Apakah engkau ingin untuk mengenal bagaimana caranya untuk memperoleh kebahagiaan ini? Kebahagiaan ini terdapat di dalam firman Allah. Allah menyatakan yang artinya barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh baik lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman maka niscaya kami akan memberinya kehidupan yang baik kehidupan yang baik inilah yang merupakan kebahagiaan hidup yaitu barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh apakah dia lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah menjanjikan kepadanya, niscaya Allah akan memberinya kehidupan yang baik. Jalannya adalah keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah sebagai Rabb dan meridhai Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh. Apabila keduanya didapatkan pada seorang hamba, maka niscaya Allah akan memberinya kehidupan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yang tidak akan mampu diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai harta atau orang-orang yang menunaikan berbagai syahwat. Maka itulah jalan kebahagiaan beriman kepada Allah dan beramal yang saleh merupakan ketenangan, kelapangan, ketentraman. Apabila engkau telah memperolehnya, maka meskipun engkau hanya mempunyai harta yang sedikit, engkau akan hidup laksana seorang raja. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, jikalau seandainya para raja dan anak-anak para raja mengetahui kondisi yang kita berada di atasnya dari kenikmatan, niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Padahal para raja dan anak-anak raja mempunyai harta benda, tetapi mereka tidak mempunyai kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, kalau mereka mengetahui kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu, niscaya mereka akan merenggutnya dengan pedang-pedang mereka. Maka kebahagiaan hidup yang dikarenakan iman dan amalan yang saleh akan mendatangkan kelapangan dada, kebesaran jiwa, ketenangan dan ketentraman. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia akan menjadi tenang. Alangkah indahnya keimanan. Keimanan yang membuat tenang dan tentramnya jiwa manusia. Kita melihat kebanyakan manusia mereka diuji oleh Allah dengan perbuatan bunuh diri. Banyak orang yang melakukannya. Kenapa? Karena jiwa mereka merasa sempit. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan karena mereka mencoba untuk mencari kebahagiaan itu dari arah yang tidak akan pernah menyampaikan mereka kepada kebahagiaannya. إذن من أراد أن يعيش أن يعيش سعيدا فعليه بأمرين الأمر الأول أن يؤمن بالله الإيمان بالله راحة طمأنينة والشرك ظلمة والعياذ بالله قال الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتتمزق أجزاؤه قبل أن يقع على الأرض وتخطف الطير أجزاءه وتهوي به الريح في مكان سحيق هذا من أشرك بالله فإن له معيشة ضنكا في الحياة الدنيا ويحشره الله يوم القيامة أعمى والعياذ بالله قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى في الحياة الدنيا ضيق تجد الانتحار أكثر ما يكون في الكفار ضيق ضاقت بهم الدنيا بما رحبت وأما في الآخرة فهم في أسفل المنازل وأضيق الأماكن والعياذ بالله الإيمان بالله سبب السعادة كم من أناس كانوا على ملة غير ملة الإسلام فلما دخلوا في الإسلام حسوا بالسعادة والطمأنينة وانشرح الصدر نعم Kemudian beliau mengatakan Barang siapa yang menginginkan untuk hidup dan memperoleh kebahagiaannya, maka hendaklah dia memperoleh ataupun mencari hal itu dengan dua perkara. Perkara yang pertama, hendaklah dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah ketenangan dan ketentraman hidup. Sementara perbuatan syirik kepada Allah merupakan kegelapan. Wal'iyadu billah Allah menyatakan di dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka seolah-olah dia telah jatuh dari langit lantas dia disambar oleh burung dan atau dia dilemparkan ke tempat yang jauh orang yang berbuat syirik kepada Allah seakan-akan dia dilemparkan dari atas jatuh ke muka bumi kemudian bahagian-bahagian tubuhnya tercerai-berai sebelum sampai ke muka bumi. Maka bahagian-bahagian tubuh itu disambar oleh burung dan diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sengsara dalam kehidupan dunia ini. Dan pada hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta Lantas dia bertanya, wahai Robku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu bisa melihat? Maka dinyatakan kepadanya, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami kemudian engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau pun akan dilupakan. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, di dunia ini dia akan memperoleh kesempitan. Kemudian beliau ingatkan, bahwasanya kebanyakan orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri pada umumnya terjadi pada orang-orang kafir sebab mereka telah merasa sempit di dalam kehidupan dunia ini padahal dunia ini luas dan di akhirat kelak mereka akan dimasukkan ke serendah-rendah tempat dan ke tempat yang paling sempit maka beriman kepada Allah merupakan sebab dari kebahagiaan betapa banyak manusia yang sebelumnya mereka berada di atas selain Islam kemudian tatkala mereka masuk ke dalam Islam mereka mendapatkan kebahagiaannya ketenangan dan kelapangan jiwa al-amru al-akhir an ta'mal idza فلا بد لك من عمل amal والعمل لا بد أن يكون صالحا ليس كل عمل يقبله الله لا بد أن يكون العمل صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله لا تريد ثناء من أحد ولا سمعة ولا مركز ولا جاه إنما تعمل لوجه الله الأمر الثاني أن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة نور والبدعة ظلمة والعياذ بالله لا بد أن يكون هذا العمل وفق ما جاء على سنته صلى الله عليه وسلم وهذا يتطلب منا أن نرجع إلى علماء السلف والسنة ونسألهم هل هذا العمل على سنة رسول الله هل هذا التجارة أو هذا البيع أو هذا الشراء يرضي الله عز وجل أو لا يرضيه فارجع إلى أهل الذكر ولأهل العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا كنت تريد الإيمان الصادق فعليك بالرجوع إلى العلماء إذا كنت تريد السعادة الحقيقية فعليك أن تعود إلى العلماء وتسألهم هل هذا العمل يجلب لي السعادة أو يجلب لي الشقاء والعياذ بالله أحيانا أيها الإخوة الشيطان يزخرف لك ويهيئ لك أن هذا الطريق يوصلك للسعادة ويوصلك بوقت مختصر فيستهويك بشهوته لكن عليك أن تتقي الله عز وجل وتبحث عن رضا الله عز وجل إذا السعادة إيمان بالله وعمل صالح وقد قال صلى الله عليه وسلم من أمسى وهو آمن في سربه في بيته معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما أحيزت له الدنيا بحذافيرها كأنه ملك الدنيا من أولها إلى آخرها أمن في البيت مطمئن لا تخاف إلا الله وجسدك معافى وتملك قوت يومك أكل يومك فقط هذه السعادة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن ينفعنا بما سمعنا, بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق وجزاكم الله خيرا Kemudian beliau mengatakan cara yang kedua, hal yang kedua yang engkau raih dengannya kebahagiaan bahwa engkau beramal. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka hendaklah engkau berbuat amal. Dan hendaklah amal itu adalah amal yang saleh. Karena tidaklah setiap amal merupakan amal yang saleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Maka hendaklah setiap amal itu adalah amal yang saleh yang terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah hendaklah amal tersebut adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Bukan dalam rangka untuk menggapai pujian manusia, bukan karena untuk popularitas, bukan pula untuk terpusatnya perhatian manusia kepadamu bukan pula karena engkau ingin meraih nama baik tetapi semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. Yang kedua, hendaknya amal tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sunnah beliau adalah merupakan cahaya sedangkan perkara yang mengada-ada di dalam beramal adalah kegelapan dan hendaklah amalan agar terlepas daripada kegelapan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah engkau kembali kepada para ulama as-salaf yang mengajarkan sunnah hendaknya engkau bertanya apakah amalan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah bisnis ini apakah jual beli ini adalah perkara yang diridhai oleh Allah atau bukan maka marilah engkau kembali kepada orang-orang yang berilmu Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an hendaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengerti. Maka keimanan yang jujur akan diperoleh kalau kita mau bertanya kepada ulama. Kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh kalau engkau mau bertanya kepada para ulama yang mengajarkan sunnah, maka beramal dengan amalan yang saleh dengan dua syarat yang telah disebutkan akan memperoleh kebahagiaan. Engkau hendaknya bertanya, apakah amalan tersebut akan membawa kepada kebahagiaan atau kecelakaan hidupmu? Terkadang syaitan menyambarmu dan dia membuat kepalsuan terhadapmu sehingga dengan mudahnya engkau disampaikan oleh syaitan dengan cara yang terlihat mudah, terlihat terlihat simple, sehingga engkau menggapai syahwatmu. Tapi pada hakikatnya engkau telah ditipu olehnya. Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Hendaknya engkau berupaya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah adalah jalan kebahagiaan demikian pula dengan amalan yang saleh. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan barang siapa yang di pagi harinya dalam keadaan dia merasa aman pada tempatnya dan dia diberi kesehatan pada jasadnya dan ما هو الأخير الحديث فكأنما أحيزت له الدنيا وعنده أيوة نعم kemudian uh, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan pada tempatnya, pada rumahnya. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan keselamatan pada jasadnya. Dan yang ketiga, dia memperoleh bahan makanan pokoknya untuk hari itu, maka seolah-olah telah diberikan kepadanya dunia dan seisinya. Seolah-olah dia telah mendapatkan awal dunia sampai akhirnya. Maka demikianlah, ini adalah kenikmatan dari Allah. Ketika engkau mendapatkan dirimu merasa aman di tempatmu, di rumahmu, lantas engkau diberi keselamatan pada jasadmu, kesehatan pada jasadmu, dan engkau mempunyai bahan makanan pokok untuk harimu itu, maka sungguhnya engkau telah mendapatkan kebahagiaan hidupmu. Semoga Allah Jalla wa'ala menunjukkan kita kepada iman dan amalan yang saleh. Semoga Allah Jalla wa'ala bisa membuat kita mengamalkan apa yang kita dengar dan menjadikannya sebagai hujjah yang membela kita bukan hujjah yang akan membinasakan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asilah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Kepada jamaah yang mungkin ada pertanyaan Bisa tanya langsung ke Syekh atau ke Ustadz Abdul Mukti Kepada dipersilakan Yang mau bertanya silahkan nanti saya terjemahkan ke beliau cara mendapatkan hidayah di tengah kehidupan yang seperti itu. Uh, Allah ya تريد سؤاله باللغة عشان يسمعون السؤال يسمعون الجواب عيد سؤاله بلغتهم ah. عشان يسمعون السؤال Di sini ada yang bertanya uh, bagaimana cara untuk tetap bisa mendapatkan hidayah di tengah-tengah uh, kondisi kehidupan yang penuh dengan tantangan seperti masa ini Eh, Eh, dengan banyaknya godaan harta benda, kemudian godaan-godaan para wanita dan lain sebagainya. Kita tanyakan kepada Syekh Hafizahullah eh, Al Kaif apa Al Akhyas Al an tariq eh, usul hidayah yakni asna, yakni hadhihi al haya fiha min min amwal taila wa nisa wa kadza. Naam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه من سار على نهجه يوم الدين اما بعد فلا شك ايها الاخوه ان الحياه مشغله خاصه في الفتن والانشغال فان الايمان يضعف وان من اسباب تقويه الايمان ان تعمل عملا صالحا أكثر من الأعمال الصالحة تقرب إلى الله صلاة صيام صدقة فالإيمان يزيد وزيادته بالعمل اعمل أعمال تقربك إلى الله اذهب ابحث عن مجالس الذكر التي تعينك على طاعة الله عز وجل الصحابة كانوا اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نجلس عندك فكأننا نرى الجنة والنار نخرج إلى الدنيا فننسى هذا وقع حتى عند الصحابة فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحيي الإيمان في قلوبنا بذكر الله كان الصحابة يجلس أحدهم ويقول اجلس بنا نؤمن ساعة في مجالس الذكر المشغلة الدنيا والأعمال والأولاد والحياة كلها شغل فرغ نفسك يا أخي ساعة لله ابحث عن ذكر الله فإن الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم Jawaban beliau Beliau menyatakan bahwa tidak diragukan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai kesibukan, berbagai fitnah yang akan melanda kita. Maka terkadang dengan berbagai kesibukan-kesibukan itu keimanan akan menjadi lemah. Maka hendaknya kita mencari sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan kita di antara sebab-sebab itu beliau sebutkan adalah memperbanyak amalan yang saleh, memperbanyak salat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah. Karena yang namanya keimanan itu akan bertambah. Bagaimana iman itu akan bertambah? Iman itu bertambah dengan adanya amalan yang saleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula carilah majlis-majlis yang membuatmu untuk taat kepada Allah, majlis-majlis zikir kepada Allah yang mengajakmu untuk taat kepada Allah. as sahaba radhiyallahu anhum mereka pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan kalau kami duduk di sisimu wahai Nabi, seolah-olah kami melihat dengan mata kepala kami surga dan neraka. Tetapi kalau kami berada di belakangmu, kami lupa semuanya ini terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara caranya adalah kita mencari majlis-majlis yang mengajarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian sahabat menyatakan, "Marilah duduk bersama kami. Kita beriman kepada Allah meskipun hanya sesaat." yakni untuk memperkuat keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ini memang kesibukan kesibukan dengan harta benda, kesibukan dengan keluarga, kesibukan dengan anak dan perkara-perkara yang lainnya. Tetapi mari gunakan waktu walaupun sesaat dari kehidupan kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim? Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati manusia akan menjadi tenang? Ada yang lainnya? Atau yang belakang dulu, biar kebagian. Ya, eh, Ada pertanyaan dari Bapak itu bahwa bagaimana uh, eh, pemimpin yang amanah itu seperti apa? Yas'al an eh, al-mas'ul alladhi dzul amanah. Al-mas'ul dzul amanah يعني كيف هو يعني يسأل عن صفاته وكذا المسؤول ذو الأمانة أيوة مثلا يعني في في العمل أو في نعم أيها الإخوة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل إنسان مسؤول أمام الله عما استرعاه الله عليه سواء كان مديرا أم كان أبا في بيته أم كان مسؤولا أميرا أو وزيرا أو حتى المرأة مسؤولة في بيتها وإن الله عز وجل سائلنا عن هذه الرعية وعن هذه المسؤولية فأنا أذكر كل مسؤول أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله مطلع عليه ولن يخفى عليه من عملك شيء وإن خفي على الناس فإنه لا يخفى على الله يا أيها الموظف يا أيها المدير يا أيها الرئيس تذكر قوة الله عليك فإن كنت ذو قوة فارحم من تحتك, من تحتك وأعطهم حقوقهم فإن لك موقف بين يدي الله عز وجل يسألك عن هذه الأمانة اتق الله لا تظلم لا تأكل حقوق الناس عاملهم بالعدل ولو كانوا من أقرب الناس إليك قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا اعدل العدل هو من جاء بين يدي الله عز وجل فأنا أذكر هؤلاء وقل لهم تذكروا وقوفكم بين يدي الله عز وجل وسؤاله لكم فإنك لن تستطيع أن تخفي على الله شيء ممكن إذا جاء الموظف عند المدير يكذب ويعتذر ويخبي الحقيقة لكنه أمام الله لن لن يخفى على الله شيء فراقب الله واتق الله عز وجل نعم mengenai bagaimana pemimpin yang amanah, beliau menjawab dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Maka setiap kita akan bertanggung jawab. Apakah dia seorang pemimpin atau seorang uh, direktur atau seorang ayah di rumahnya, bahkan seorang perempuan di rumah suaminya, maka dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Niscaya Allah tabaraka wa taala akan memintai pertanggungjawabannya. Maka aku mengingatkan kepada setiap orang yang diberi tanggung jawab kepemimpinan untuk bertakwa kepada Allah. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah tidak ada yang tersembunyi atasnya engkau bisa menyembunyikannya kepada manusia tetapi engkau tidak bisa menyembunyikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wahai para pekerja, para pegawai, para direktur, para pemimpin, hendaknya kalian memperkuat rasa takut kalian kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah akan kemahakuasaan dan kekuatan Allah atas dirimu. Maka sayangilah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinanmu dan berilah hak mereka sesuai dengan hak mereka. Engkau akan mempunyai suatu maukif, suatu posisi di mana engkau berada di hadapan Allah yang dia akan bertanya kepadamu tentang apa yang engkau pimpin. Maka hindarilah perbuatan kezaliman dan sikapilah mereka dengan sikap yang seadil-adilnya walaupun yang ada di hadapanmu itu adalah sedekat-dekatnya manusia. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, apabila engkau berucap maka berbuat adillah walaupun dia adalah seorang yang kerabat dekat maka aku ingatkan kalian untuk mengingat posisi kalian nanti di hadapan Allah yang akan menanyai kalian tentang tanggung jawab kalian. Karena sungguhnya tidak ada yang tersembunyi tersembunyi di hadapan Allah. Seorang pegawai misalnya bisa berdusta kepada direkturnya atau pemimpinnya. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi atas Allah dan Allah Maha mengetahui segalanya.